وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم <clears throat> وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <clears throat> Ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Wa qala Abu Ja'far At-Tahawi wal hajj wal jihad madiyani ma'a ulil amri minal muslimin birrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah la yubtiluhuma wala yanqusuhuma wala yunqisuhuma Imam Al-Tahawi mengatakan haji dan jihad ditegakkan bersama pemerintah, sama ul amri, bersama ul amri kaum muslimin. Baik pemimpin yang baik maupun pemimpin yang zalim. Dan hukum ini, ketetapan ini berlaku hingga hari kiamat. Tidak ada yang membatalkannya dan tidak ada pula yang mengurangi hukum tersebut. telah kita pelajari dan kita <clears throat> singgung hal-hal sedikit eh, poin-poin uh, yang berkaitan dengan jihad. Yang di sini disebutkan harus tegakkan bersama ul amri. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata dalam kitabnya Syarh Sunnah, mangqala mangqala salata mangqala salatu khalfa kulli barrin wa fajirin" Barang siapa yang meyakini salat itu sah di belakang setiap <clears throat> orang yang baik wa fajirin maupun yang zalim wal jihadu ma'a al khalifah dan jihad dan meyakini jihad itu harus bersama khalifah <clears throat> walam yaral kuruja ala sultani bisayf dan dia tidak melihat bolehnya memberontak terhadap penguasa. Wada'alahum bisalah. Akan tapi dia berdoa untuk kemaslahatan, untuk kebaikan pemimpin tersebut. Faqad kharaja min qaul khawarij awwalahu wa akhirahu. Berarti dia telah keluar dari keyakinan khawarij dari awal hingga akhirnya. Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan ciri-ciri khawarij <clears throat> yang paling dominan yaitu berkaitan dengan pembangkangan ataupun uh, melepas ketaatan kepada ul amri barang siapa yang meyakini tidak boleh membangkang para penguasa <coughs> yang sah tentunya kemudian berdoa untuk kebaikan para penguasa berarti orang ini telah keluar dari pemahaman khawarij dari awal hingga akhirnya. Ini merupakan standar penilaian apakah seorang itu khawarij atau tidak. Kalau antum ada mendengar kelompok-kelompok yang berbicara yang berbicara tentang jihad yang biasanya diakhiri dengan membangkang ataupun membuka jihad atau me ingin menegakkan daulah Islam dengan cara <clears throat> dengan cara menumbangkan pemerintahan, ketahuilah ini merupakan ciri-ciri khawarij. Bahkan itulah ciri yang paling dominan dalam kelompok khawarij. Walaupun kelompok tersebut tidak bernamakan nama khawarij. Bahkan walaupun kelompok tersebut berlabelkan salafi. Sebab standar penilaian bukan dari segi makna, tetapi dari apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka yakini. Walaupun nama mereka cukup baik dipandang mat, di, di, di mata syar'i, namun apabila akidah, pemahaman mereka ternyata di luar syar'i, maka penilaian tersebut berkaitan dengan pemahaman dan uh, pelaksanaannya, bukan hanya dari segi agama, dari segi nama. Kemarin para ikhwatiddin wa iyyakum kemarin telah kita singgung beberapa hal yang berkaitan tentang jihad. Dan sekarang kita <clears throat> akan singgung masalah hal-hal yang tidak dibolehkan dalam berjihad. Yang pertama yaitu at-tahdzir minal jihadi li izhari syuja'ati. Wal innahu jari. Dilarang pergi berjihad hanya untuk disebutkan hanya tuju, hanya hanya untuk mendapatkan gelar bahwasanya dia seorang pemberani. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, "Inna awalan nasi yuqadha yaumal qiyamah 'alai rajulun istushhid." Sesungguhnya orang yang pertama sekali dipanggil di hadapan Halayak ramai di hari kiamat nanti yaitu seorang yang tewas dalam medan jihad. Fa'utiya bihi, orang ini pun didatangkan fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dan dia pun diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah yang pernah diberikan kepadanya fa'arafah dan dia pun mengakui nikmat tersebut. Qala fama 'amilta fiha? Kemudian dikatakan kepadanya, "Lantas apa yang kamu laksanakan semasa dunia kemarin?" Kala dia berkata, Qataltu tufika hatta itu. Aku berperang ya Allah di jalanmu hingga aku mati syahid. Hingga aku tewas. Qala kadzdzabta. Allah berkata, kadzdzabta, kamu pendusta. Mengapa? Walakin Walakinnaka tali ayuk ayyuqala jari'un. Karena engkau berperang bukan dikarenakan mengharapkan keridoanku, tetapi dikarenakan mengharapkan pujian orang agar orang mengatakan kamu ini seorang pemberani. Fakadakil dan setelah disebutkan orang-orang telah menyebutkan kamu wah si fulan pemberani, si fulan telah berani menerjang ke tengah-tengah musuh dengan gagah perkasanya dan sudah disebutkan. Dan hanya itulah yang kamu dapat. Fakadakil sudah disebutkan orang-orang telah memberimu gelar sebagai pahlawan, memberimu gelar sebagai seorang pemberani atau hero atau champion misalnya. Ya. Inilah gelar-gelar yang telah diberikan kepadamu dan telah disebutkan ya, itu saja yang kamu dapat. Faqadakil telah disebutkan. Tsumma amara bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dan dia pun diseret di atas wajahnya. Jadi tertelungkup ini, diseret. Hatta ulqiya finnar, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan <clears throat> oleh Imam Muslim. Ini yang pertama. Kemudian at-tahdzir minal jihad li ajli hadd minad dunya. Larangan jihad karena menginginkan benda-benda keduniaan. Dari Abi Ya'la Ibnu Muniyah, Ibnu Maniyah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'anil rajuli ishturi ishturita ishtarata thalathata thalathatu dinarin qabla an yakhruj qabla an yakhruj lil jihad. Rasulullah SAW bercerita ber, e, bersabda tentang seorang laki-laki yang meminta tiga dinar sebelum dia pergi jihad. Jadi dia seperti apa tentara bayaran lah kita katakan, ya. Tentara bayaran dibayar untuk jihad. Kata orang ini ya boleh tiga dinar nanti kita bisa jihad. Apa kata Rasulullah? Ma ajidu lahu fi ghazwatihi hadhihi fid dunya wal akhirah. Sungguh aku tidak melihat apa-apa dia tidak mendapatkan apa-apa jihad yang telah dia lakukan baik di dunia maupun di akhirat illa dananirihi alladhi sama kecuali hanya mendapatkan tiga dinar yang pernah yang telah dia sebutkan. Dalam Islam tidak ada yang disebut dengan tentara bayaran. Jihad yang diperlengkapkan dengan orang-orang bayaran tidak ada. Karena jihad semata-mata litakuna kalimatullahi ala ulia. Untuk meninggal untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan untuk dibayar, bukan untuk diberi eh, sanjungan-sanjungan, uh, tapi semata-mata hanya untuk meninggikan kalimat Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah tentara bayaran dalam jihad dalam syariat Islam. Tidak ada tentara bayaran. Ya, dibayar begini, begini dan seterusnya. Kemudian <clears throat> hadis dari Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghaza fi sabilillah wa lam yanu illa aqalan falahu manawa." Barang siapa yang bertempur jihad fisabilillah sementara dia tidak meniat apa-apa kecuali hanya mendapatkan eh, barang-barang uh, ataupun uh, harta ghanimah itu yang paling diharapkan falahu manawa maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan tentunya ini sangat sesuai sekali dengan kaidah satu hadis yang sangat uh, sangat penting sekali bahkan diletakkan Imam Al-Bukhari dalam di awal kitab sahihnya yaitu dalam sebuah hadis yang sangat terkenal innamal a'malu binniyah innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in sungguhnya setiap amal itu uh, <clears throat> disertai dengan niat dan setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan faman hijratuhu lid-dunya yusibuha uh, eh, waman hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila wa rasulih Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrah maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Pamankana itu di dunia yusibuha. Barang siapa yang hijrah ingin mendapatkan dunia, awim ra'atin yang kihuha atau wanita yang dia nikah yang akan dia nikahi, fa hijratu ila man hajar ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan ini berlaku untuk semua amalan. Baik amalan-amalan ibadatul mahdhah Ibadah mahdoh itu masalah ibadah-ibadah, salat, zakat dan seterusnya. Dan juga ibadah yang umum. Ibadah yang umum. Seperti apa? Seperti majlis taklim misalnya. Seperti misalnya bersedekah misalnya. Atau ketika kita mencari nafkah misalnya dan lain-lainnya. Ya, dan lain-lainnya. Semuanya itu harus kita harapkan wajah Allah atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang talabul ilmi yang giat menghadiri majelis-majelis taklim. Hendaklah dia pertama sekali yang dia lakukan meluruskan niat. Ingin apa? Ingin mencari kebenaran dan ingin melaksanakan kebenaran tersebut. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk mencari pergaulan ataupun me mengetahui kira mencari-cari kelemahan misalnya atau ingin mana tahu ada jodoh misalnya di majelis tersebut nah, maka kalau kebetulan memang dia dapat ya itu sajalah yang dia dapat ya kalau kebetulan ada yang nyantol dengan dia ya akhwatnya itu aja yang dia dapat dia tidak mendapatkan apa-apa dari tidak akan mendapatkan apa-apa dari talabul ilmi tersebut para khafid dan azinallahu ayakum demikian juga masalah jihad ya masalah jihad juga demikian kemudian yang ketiga, at-tahdir min al-qitali li nusati asabiyyah. Berperang tidak dikarenakan ta'assub dan fanatik ataupun kesukuan. Dari Jundab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Mangkutila tahta rayati ammiyati yad'u asabiyyah." Barang siapa yang terbunuh di bawah panji-panji fanatik fanatisme, di bawah panji-panji ke uh, untuk mempertahankan suku atau dan lain atau lain-lainnya, au yang surah asabiyah atau me, membela uh, kesukuannya. faqat uh, latun jahiliyatun berarti matinya mati jahiliyah. Apa saja, baik dia berupa suku ataupun kelompok. Misalnya saya buat kelompok kelompok misalnya apa ya? Ya, kelompok sultaniah misalnya. Ya. Dan saya memiliki anggota-anggota yang cukup fanatik terhadap saya. Saya pun baiat mereka dan mereka bersedia siap tempur misalnya. Ya. Kalau mereka ini berperang dikarenakan ingin membela kelompoknya ini bukan untuk meninggikan kalimat Allah berarti dan dia mati dalam pertempuran tersebut berarti matinya adalah mati jahiliyah. Makanya hati-hati dalam permasalahan ini. Karena ini berkaitan sekali dengan masalah niat dan tujuan daripada jihad itu sendiri. Kemudian apalagi nahyu an qatlin nisa wa dzurriyyati fil jihad. Tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak dalam jihad. Kita lihat sebagaimana yang telah kita sebutkan pada kajian lalu salah satu poin yang penting dalam jihad yaitu jihad walaupun isinya membunuh orang tetapi Jihad itu sendiri berdasarkan rif, lemah lembutan. Membunuh ini karena terpaksa. Ya, bukan dikarenakan apa-apa. Terbukti ketika seorang sahabat sampai lengannya di, di ditebas oleh orang kafir. Ketika orang kafir tersebut terpojok, ya tidak mampu melawan dan dia tahu dia akan dibunuh, dia ucapkan la ilaha illallah. Akhirnya sahabat ini karena mungkin kesal ataupun menganggap ini pura-pura saja dia pun membunuh, memenggal leher uh, orang kafir ini. Dan berita ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berita ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah marah besar. Rasulullah sangat marah besar. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bukan sembarangan dendam, bukan semangat-semangat dan lain-lainnya, tapi semangat untuk berdakwah apabila dakwah ini di, di, di ada yang menghalang-halanginya, maka jika tidak ada uh, jalan lain, maka dibukalah pintu jihad, maka dikobarkanlah jihad. Namun jika tidak, maka prinsip yang pertama dalam dakwah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Panggillah ke jalan Allah uh, dengan peringatan dengan hikmah dan peringatan yang baik. Ini dasar daripada dakwah. Dan jihad itu merupakan salah satu salah satu daripada eh, eh, sendi-sendi uh, uh, dakwah. Demikian juga di sini disebutkan salah satu hal yang dilarang. Ketika berjihad, bertempur, tidak boleh membunuh kaum wanita dan anak-anak. Ini jihad syar'i. Kalau ada jihad yang katanya ada apabila ada satu kelompok yang menyatakan dia jihad tetapi tidak peduli yang tewas itu apakah kaum muslimin atau orang kafir, apakah anak-anak atau kaum wanita, maka ketahuilah jihad ini batil. Itu bukan jihad, tapi jahat. Ya, itu bukan jihad. Ini jihad uh, hanya sekedar nama supaya laku di pasaran kaum muslimin, supaya dianggap baik oleh kaum muslimin. Tentunya oleh kaum muslimin yang tidak mengerti apa makna jihad itu sendiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, eh, "Annahu naha an qatlin nisa wasibyan." Beliau melarang uh, membunuh wanita dan anak-anak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Anil Aswad Sari' Ibnu Sari' radhiyallahu anhu dari Aswad bin Sari' radhiyallahu anhu anna Nabi SAW alaihi bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma hamalakum an qatlul jariyah?" Apa yang mendorong kalian sehingga kalian mem membunuh anak-anak? Apa alasannya? Sampai-sampai kalian membunuh anak-anak. Kalau para sahabat berkata, tentunya ini e, pertanyaan ini diajukan kepada pasukan kaum muslimin. Kenapa anak-anak sampai kalian bunuh? Kata kaum muslimin yang tentunya terlibat dalam masalah ini, Ya Rasulullah inna makanu awlalul musyrikin. Ya Rasulullah loh, mereka itu kan anak-anaknya orang musyrik. Kita membunuh mereka karena musyrik. Anak-anaknya juga musyrik. Ya kami babat habis kami babat habis. Karena mereka juga termasuk orang musyrik. Inilah takwil para sahabat. Alasan sahabat mengapa membunuh anak-anak. Apa kata Rasulullah? Perhatikan ya. Apa kata Rasulullah? Awahal khiyarukum illa awladul musyrikin. Bukankah orang-orang terpilih kalian adalah anak-anak dari orang musyrikin? Siapa ini? Rasulullah. Ayah dan ibunya musyrik. Abu Bakar. Umar. Bukankah orang-orang pilihan kalian, orang yang terpilih kalian, orang yang paling tinggi derajatnya di antara kalian, bukankah dia juga anak-anak orang musyrik? Para sahabat diam. Karena anak-anak tidak ada dosanya. Ya. Anak-anak tidak ada dosanya. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dengan dengan fitrah, suci. Fa abuwahu wa widanihi, wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Majusi dan Nasrani. Kalau ketika dia lahir kondisinya sangat putih, polos, menerima bentukan apa saja. Kalau orang tuanya membentuk dia sebagai orang Yahud, walaupun tidak atas nama Yahud, ya, berakhlak-akhlak Yahud, membentuk dia, memberi dia pengarahan, mengajarkan dia dengan ah, kebiasaan-kebiasaan uh, Yahud, maka jadilah dia seperti itu. Jadi sebenarnya dia tidak bersalah. Oleh karena itu ketika kita perang, kaum muslimin perang, dilarang membunuh anak-anak musyrik. Mengapa? Boleh jadi nanti dia akan masuk Islam, memeluk agama Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilempari dan caci maki oleh orang-orang Taif pada saat itu, tidak mau menerima dakwah Rasulullah dan datang malaikat tinggal memerintah, tinggal menerima perintah dari Rasulullah supaya agar apa namanya supaya gunung ini ditimpakan kepada kepada orang Taif. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, sesungguhnya mereka kaumlah kaum ataupun orang-orang yang tidak mengetahui. Dan Rasulullah berdoa, ya, semoga anak-anak cucu mereka masuk Islam. Ternyata memang demikian. Ya. Ternyata memang demikian. Anak-anak orang-orang Taif menjadi orang-orang para sahabat yang yang terkenal baik. Jadi demikian. Makanya kata Rasulullah, "Oh, kenapa kok anak-anaknya juga dibunuh?" Apa permasalahannya? Perhatikan, ini jihad jihad berdasarkan perintah Rasulullah. Tentu kan para sahabat ini jihad berdasarkan amaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan, pergi ke sana, perangi mereka. Rasulullah amir pada saat itu. Namun demikian, anak-anak tidak dibolehkan dibunuh. Bagaimana dengan yang ketua-ketua kelompok kelompok pencapir misalnya tiba-tiba buka jihad ataupun apa namanya kelompok-kelompok jamaah lokal kemudian memerintahkan jihad yang terbunuh anak-anak kaum muslimin bukan orang kafir ya ini orang anak orang kafir saja nggak boleh dibunuh ini yang terbunuh anak-anak kemudian kaum muslimin wanita-wanita yang tidak tahu sama tahu menahu sama sekali tentang permasalahan mereka Ketika ditanya apa kata mereka, itu merupakan resiko gerilya. Enak saja dia kata seperti itu. Resiko jihad. Ya. Itulah jawaban mereka, menganggap menganggap nyawa kaum muslimin ini satu hal yang sangat pilih. Kemudian, Walladhi nafsi Muhammad biyadih, kata Rasulullah, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ma min nismatin tuladu illa ala fitrah. Tidak ada satu bayi pun yang lahir kecuali mereka berada di atas fitrah. Hatta yu'rab anha lisanuha hingga mereka bisa berbicara. Artinya hingga mereka uh, dipengaruhi oleh uh, lingkungan ataupun ibu bapaknya. Kemudian para ikhwatiddin insyaallah wa iyyakum ada hadis yang dipakai oleh satu kelompok dari hadis tersebut mereka mengatakan anak-anak orang musyrik juga harus dibabat habis anak-anak orang musyrik di babar habis juga harus dibunuh yaitu hadis Sa'ad bin Jusamah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ahli dari yubayyituna fayusabu min nisa'ihim wa dharihim bahwasanya Nabi sallallahu ditanya tentang uh, satu penduduk yang diserang sehingga pasukan kaum muslimin mendapatkan kaum wanitanya dan anak-anaknya pakola hum min hum. Kata Rasulullah, mereka itu termasuk orang musyrik. Mereka termasuk orang musyrik. Padahal tadinya Rasulullah SAW melarang. Dan kata Rasulullah, kullu maulurin yuladu al fitrah. Kullu nasimatin yuladu al fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci. Sementara pada hadis ini, Rasulullah mengatakan itu termasuk mereka. Perlu kita perhatikan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan anak-anak musyrik termasuk mereka, bukan berarti, ya, bukan berarti boleh untuk dibunuh. Kalaupun kita katakan ini adalah anak-anak orang musyrik, agamanya musyrik, berarti dia termasuk kelompok orang musyrik. Bukan berarti boleh untuk boleh dibunuh. Jadi demikian para ikhwatiddin insyaallah. Jadi istimbat seperti ini adalah istimbat pendalilan yang salah. Karena hadis yang jelas sekali, hadis yang sangat jelas Rasulullah melarang ya, melarang membunuh anak-anak kecil dan wanita. Anak-anak kecil dan wanita-wanitanya orang-orang musyrik. Ketika jihad fisabilillah. Ini jelas sekali. Ya, kemudian dijawab dengan hadis yang masih umum. Ini salah satu tanda-tanda yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahar rahimahullah, tanda-tanda tanda-tanda kelompok yang menyimpang. Biasanya mereka lebih senang mencari-cari dalil yang syubhat, dalil-dalil yang masih umum, dalil-dalil yang penuh syubhat dan meninggalkan dalil yang sudah jelas. Meninggalkan dalil-dalil yang sudah jelas dan ini yang penyakit yang banyak bertebaran. Bahkan banyak bid'ah-bid'ah yang muncul dikarenakan kaidah ini, mengambil dalil-dalil umum. Ya, mengambil dalil-dalil umum. Apa saja? Ini biasa diambil dari dalil-dalil umum seperti adan, mengadankan seorang ketika mau naik haji misalnya. Yang mereka mengambil dalil umum. Karena ini merupakan zikir ataupun zikir bersama dan lain-lainnya. Mereka mengambil dalil umum. Dan ini merupakan satu perkara yang tidak dibolehkan. Kemudian apa lagi? An-nahyu 'anil qatli nafsi wa huwa ma yusamma bil intihar. Nah, dalam jihad juga dilarang bunuh diri. Dilarang bunuh diri dalam jihad. Antara bunuh diri dan jihad suatu perkara yang tidak mungkin untuk disatukan. Bunuh diri ya bunuh diri, ya jihad ya jihad. Tidak mungkin jihad sambil bunuh diri atau bunuh diri sambil jihad. Karena jihad merupakan Suatu amalan yang sangat suci. Sementara bunuh diri merupakan satu perkara yang sangat diharamkan oleh syar'i. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalan mukhalan fiha abadan." Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari puncak gunung, kemudian dia mati ya karena terhempas maka dia nanti di hari kiamat akan menjatuhkan dirinya <clears throat> di dalam neraka dan demikian terus menerus kekal selama lamanya jatuh nanti naik lagi jatuh lagi dan seterusnya begitu waman tahasa summan fakotala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam dan mukhalan fiha abadan barang siapa yang mati karena minum racun ya karena minum racun mungkin tidak berhasil, tidak sukses misalnya, atau karena patah hati, kemudian makan baik minum baygon atau makan atau makan hal-hal yang di dalamnya ada racun sehingga dia mati. Ini biasanya mereka yang mengira bahwasanya kalau sudah mati selesai permasalahan. Padahal tidak. Para azza wa kematian bukanlah satu perkara yang dapat menyelesaikan permasalahan. Ya. Makanya seorang yang sakit sekalipun itu dilarang untuk minta kematian. Kalaupun kata Rasulullah, ya, kalaupun kamu mau minta sekali, maka doakanlah ya Allah seandainya kematian ini kematian lebih baik untukku, untuk duniaku dan untuk akhiratku, maka ya matikan. Jika ternyata kema jika ternyata kehidupanku lebih baik untukku dan untuk duniaku dan untuk akhiratku, maka ya panjangkan umurku. Begini. Namun mutlak meminta kematian ini diharamkan. Apapun sakit yang antum derita itu dilarang antum untuk minta kematian. Ya, dilarang untuk minta kematian. Makanya kematian bukanlah satu perkara yang dapat menyelesaikan permasalahan. Kalau antum mengetahui bagaimana fitnah-fitnah kubur, tentu antum akan takut mati. Karena kalau antum bunuh diri misalnya, kalau ada seorang yang bunuh diri karena ingin lari dari permasalahan, ketahuilah permasalahan yang akan dia dapati di kuburan di alam barzah lebih dahsyat dibandingkan ya problem dia yang dia jumpai semasa di dunia. Makanya jangan ada yang berniat bunuh diri ya. Jangan ada. Apalagi karena putus-putus cinta lah. Apalah cinta? Memang sih cinta kata orang buta. Kan begitu. Cinta itu buta. Tapi kan kita nggak buta. ya kan? Kita boleh buta, kita kan nggak buta. Makanya kita diberi syariat supaya apa? Supaya mata kita ini tidak dibutakan oleh cinta. Wah, begitu. Kemudian Waman man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan abadan khalidan fiha khaladan mukhaladan fiha abadan. Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka dia akan terus menyiksa dirinya dengan besi tersebut di dalam neraka kelak selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dia bersabda dia berkata Syahidna Khaybar kami saya ataupun kami ikut menyaksikan pertempuran Khaybar peperangan Khaybar faqala Rasulullah sallallahu rajulin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada rajin kepada seorang laki-laki biman ma'ahu yud'a yad'il Islam seorang laki yang mengatakan dirinya seorang muslim "Hadza min ahli nar." Kata Rasulullah, orang ini penduduk neraka. Ini belum belum berperang nih. Ada seorang laki-laki yang pada saat itu ikut pertempuran pra, uh, ikut peperangan Khaybar kata Rasulullah, laki-laki ini penduduk neraka. Antum jangan ya. Neraka. Ah, gak boleh. Enggak boleh. Karena apa? Karena apa namanya? Berarti antum sudah memegang haknya Allah. Antum mengatakan orang ini demi Allah tidak akan diampuni Allah, itu saja tidak dibolehkan. Siapa yang tahu orang ini tidak diampuni oleh Allah? Masalah mengampuni dan tidak mengampuni itu haknya Allah. Bukan hak seorang, bukan hak makhluk. Itu adalah haknya Allah. Maka tidak dibolehkan kita mengatakan, "Oh, demi Allah kamu tidak akan diampuni oleh Allah." Demi Allah apa itu? Makanya dalam satu kisah yang disebutkan Rasulullah SAW Antara dua orang sahabat yang satu soleh, yang satu seorang yang jahat. Yang soleh ini senantiasa memberi nasihat kepada temannya ini. Tapi temannya ini tetap tidak mau menerima. Sangin jengkelnya demi Allah kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Begitu. Apa kata Allah? Siapa yang berani-berani mengambil hakku? Sungguhnya aku ampuni dia. Dan adapun yang soleh ini tidak akan aku ampuni. Akan aku masukkan ke dalam neraka. Coba. Sementara yang tadi yang orang yang tidak soleh tadi malah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nah, jadi demikian. Kalau antum melihat suatu kebidaahan, suatu hal yang haram, kemaksiatan, antum hanya berhak mengatakan boleh mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan dalam neraka. Namun, kalau antum melihat seorang berbuat bid'ah, kamu berbuat bid'ah. Kamu sesat. Kamu masuk neraka. Boleh. Ya dibolehkan. Dan ini yang banyak salah dipahami oleh orang-orang yang memang gandrung dengan bid'ah. Pikirannya kalau kita sebutkan perbuatan ini bid'ah, dolalah, dolalah, pinar, Pikirannya kita mengklaim dia itu masuk neraka. Tidak. Ya, tidak. Kita mengklaim, oh kamu adalah orang yang sesat. Tidak. Mengapa? Bisa saja dia karena nggak tahu. Ya. Bisa saja karena dia juga ilmunya belum tahu tentang permasalahan tersebut atau tidak sam belum sampai berita pada padanya tentang hal tersebut. Nah, jadi demikian, ya. Jadi bolehkan. Tapi boleh antum sebutkan ayat munafik satu. Ciri-ciri orang munafik tiga. Ida tu mina khona. Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Wa idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza apa lagi? Wa idza ahada hodal. Apabila dia berjanji dia ingkari. Tapi ketika antum melihat teman ada punya ciri-ciri seperti ini, kamu munafik ya? Kamu munafik nih dalilnya nih. ya. Itu dibolehkan. Ya, makanya para ikhwatiddin anzalallahu wa iyyakum ketika kita berteman dengan seorang muslim, teman kita juga seorang muslim dan kita melihat kesalahannya, cobalah cari kira-kira apa alasannya Cari keuzurannya. Misalnya dia berjanji, oh nanti janjinya bertemu di masjid dakwah misalnya. Ba'da zuhur, setelah zuhur. Ternyata enggak datang datang. Tunggu zuhur enggak? Asar enggak? Maghrib enggak? Isya enggak? Ketemunya besok. Jangan nama kata munafik. <laughs> munafik ini dalilnya. <laughs> Jangan, cari oh mungkin dia sakit, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begitu. Ah, begitu. Kalau antum bersikap seperti itu, insya Allah hati antum ini tidak ada banyak terluka oleh sikap orang. Kalau tidak, dikit-dikit yang dicari kesalahan orang aja. Wah ini kurang ajar. Wah, wah. Akhirnya apa? Sakit hati. Andi sakit hati? Menyendiri. Kalau menyendiri, bunuh diri. <laughs> ah, jadi demikian para ikhwatiddin azza wa iyyakum. Kemudian <clears throat> Kata Rasulullah orang ini penduduk neraka. Falamma hadarul qital qatala rajulun syiddat Asyadul qital. Ketika perang sedang berkecamuk, <clears throat> orang ini bertempur dengan sangat gagah berani. Ya, para sahabat sangat heran. Kata Rasulullah tadi, ini orang penduduk neraka. Tapi kok sehebat begitu? Hebat sekali pertempurannya, terjang sana, terjang sini. Ya, menerjang ke tengah-tengah pasukan musuh, tebas sana tebas sini. Hebat sekali pertempurannya melawan musuh, melawan orang kafir. Fa'ala biadihi eh, hatta kasurat bihi jirahah sehingga dia pun menderita banyak luka-luka. Fakada ba'dun nas yartab. Orang-orang sampai sampai ragu, ini orang ini sudah meninggal atau masih hidup? Saking banyaknya luka-luka yang dia derita. Fawajada rajulun alamma al-jirahata ahwa biyadihi ila kinanatihi. Laki-laki yang tadi yang menderita luka-luka hebat karena dia merasa tidak tertahan lagi luka-luka yang dia derita, dia pun ambil kinanahnya yaitu sarung panahnya. Dia ambil fastukhrija minha ashuman, kemudian dia ambil beberapa anak panah Panah harobiha nafsahu kemudian dia tusukkan ke jantungnya. Gak tahan. Pilu dia rasa. Ya. Gak tahan menderita eh, merasakan sakit luka-luka yang sedang dia derita. Ya. Tidak tahan. Akhirnya apa? Dia kira ah, ini gak ada cara lain ini. Ya, setan menghembus-hembuskan. Membisik-bisiknya sudah. Apa ini? Lama-lama me, lama-lama menderita sakit ambil itu apa namanya uh, anak panah, tusukan toh juga sakit. Toh kamu juga luka-luka yang kamu derita juga dikarenakan tusukan, tebasan. Ah begitu sudah. Kalau itu yang kamu lakukan selesai. Kamu mati nggak sakit. Kan begitu kalau sudah mati ya nggak sakit. Apa ada orang mati kalau ditusuk tusuk sakit? Selesai sakitnya. Nggak rasa sakit, nggak tahu dia kalau malaikat menunggu dengan martil. Yang sakitnya lebih dahsyat. Yang martil ini kalau dipukulkan ke gunung, gunung jadi debu. Nah itu. Gak terpikir dia. Makanya kalau antum mau bunuh diri jangan lah ya. Jangan. Karena antum akan di disambut dengan martil ini. Kemudian fastas eh, dari jalum minal muslimin. Fakal ya Rasulullah. Maka berita ini pun uh, sebagian para sahabat Ya. Sebagian para sahabat malah terheran-heran. Mengapa demikian? Dicari-carilah, cari-carilah. Ternyata benar. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang ini penduduk neraka? Penduduk neraka. Kemudian orang-orang pun menjadi ribut. Fakalu para kata, mereka bersabda, "Ya Rasul, mereka berkata, "Ya Rasulullah, sadaqallahu hadisak." Sadaqallahu hadisak ya Rasulullah, sungguh benar apa yang Anda ucapkan. Allah telah mem, apa nak Eh, mem memperlihatkan kenyataan apa yang anda ucapkan. Intahara fulan faqatala nafsahu. Karena si fulan tadi telah bunuh diri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kum ya fulan, berdiri bangkitlah wahai fulan fa'adzin annahu la yadkhulul jannah." Umumkan annahu la yadkhulul jannah bahwasanya tidak akan pernah masuk surga illa mukmin kecuali orang yang mukmin. Innallaha yu'ayyidu din birrajulil fajir. Sungguhnya terkadang Allah Subhanahu wa taala membela agama ini melalui tangan orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat. Nah, ya. Allah membela agama ini dari melalui tangan-tangan orang yang yang jahat, orang-orang yang buruk. Artinya apa? Bukan berarti tindak tanduk orang tersebut dibenarkan oleh syariat. Nah, begitu. Orang ini berperang dalam rangka untuk memenangkan pasukan kaum muslimin. Ketika dia bunuh, maka dia statusnya sebagai seorang yang jahat, seorang yang melanggar syariat Allah. Ketika Rasulullah mengatakan sungguhnya ah, terka, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini melalui tangan-tangan orang yang yang durjana. Bukan berarti perbuatan durjananya ini perbuatan yang dilegalisir oleh syariat tetap tetap perbuatannya perbuatan yang terlarang. Nah, jadi demikian. Paham kan antum maksudnya? Jadi jangan diambil sepotong. Sebab kalau antum ambil sepotong saja sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini melalui tangan-tangan penjahat, nanti antum jadi penjahat semua. Karena apa? Karena Allah akan menolong agama ini melalui tangan-tangan penjahat. Bukan ini yang maksud. Makanya dalam mengambil hadis, ambillah seluruhnya jangan dipotong-potong. Nah, begitu. Kawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Enggak sholat antum. Kan begitu? Padahal sebelum dan sudahnya ada ada ceritanya. Bukan hanya sekedar celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kemudian para ikhwatiddin azallahu iyyakum, apalagi an-nahyu anit tamtsili bil qatla. Tidak boleh memotong <clears throat> organ-organ tubuh bagi yang bagi orang-orang kafir yang sudah tewas. Dari Imran radhiyallahu anhu karena Rasulullah SAW yanha anil muslah. Rasulullah SAW melarang dari muslah. Muslah itu memotong-motong organ tubuh si mayat yang sudah tewas. Coba, ini Islam. Mayat orang kafir pun ada diberi aturannya. Ya, ada diberi aturannya. Padahal sudah meninggal. Karena apa? Karena tujuannya memang untuk dakwah. Kalau dakwah dihalangi, tidak ada jalan maka pertempuran. Kalau orang ini sudah terbunuh, ya ngapain lagi di potong kupingnya, potong hidungnya untuk apa lagi? Tidak ada gunanya. Makanya Rasulullah SAW melarang. Jadi walau bagaimanapun dendamnya, ya, ya, apa namanya? Kalau kita lihat bagaimana seorang itu dendamnya, dendam yang uh, bergejolak dalam hatinya sehingga memerangi satu kaum, itu biasa dendamnya tersebut, walaupun yang diperangi sudah mati, itu masih membara, wah masih jengkel sebagaimana Hindun ya sebagaimana Hindun sebelum dia Islam dia membunuh Hamzah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dendamnya dada Hamzah radhiyallahu anhu dibedah dan diambil jantungnya dan dimakan dimakan itu saking dendamnya saking marahnya makanya orang yang sudah marah itu akal sehatnya itu nggak jalan. Kalau orang yang sudah marah, coba bayangkan, mau makan jantung orang dibandingkan makan roti. Padahal kalau dia waras, tentu dia milih makan roti kan begitu. Ini saking dendamnya, ya, saking dendamnya, saking kesumatnya. Akhirnya apa? Dada Hamzah di dibelah. Padahal nggak ada nggak ada fungsinya. Apalah mayat dibelah bedah. Dia akan melawan lagi. Kalau melawan lagi malah lari begitu. Eh, Lari. akan melawan. Jantungnya diambil enggak ada, Enggak ada, enggak ada manfaatnya. Namun demikianlah yang namanya dendam ya. Makanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW melarang untuk muslah, memotong-motong organ eh, orang-orang uh, -orang yang sudah tewas, orang-orang kafir yang sudah tewas. Nah, jadi ada aturannya, bukan sembarangan. Kemudian apa lagi? An-nahyu anin nuhbati wal ghasab wal khulsah. <coughs> larangan larangan merampok dan mencuri. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin anin nuhbati wal mutlah. Rasulullah sallallahu melarang ber, eh, merampok dan melakukan muslah. Muslah tadi memotong-motong organ mayat yang sudah meninggal. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an nuhbah wal khulsah. Nabi SAW melarang melakukan perampokan dan mencuri. Ini adab kaum muslimin. Adab pasukan kaum muslimin setelah mereka mampu menguasai suatu daerah, maka mereka tetap berada di atas syariat Ya, mereka tidak dibolehkan membunuh anak-anak, tidak boleh me membunuh kaum wanita, apalagi memperkosa mereka, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok. Berbeda dengan pasukan-pasukan kufar. Mereka dendam dengan kaum muslimin. Apa yang dapat mereka lakukan? Dapat wanita kaum muslimin, mungkin wanita kaum muslimin itu digagahi. Dilihat mungkin ada wanita yang hamil, wanita yang hamil di dirobek perutnya hingga keluar janinnya. Ada anak-anak, anak-anak pun dibunuh. Ada harta, harta pun diambil. Apa saja yang dapat? Karena apa? Karena mereka tidak punya etika. Kaum muslimin karena jihadnya, jihad yang dilandasi dengan kasih sayang. Coba, jihad tapi kasih sayang. Tak ada yang punya seperti ini. Orang Nasrani, orang Yahudi tidak punya seperti ini. Jihad tapi beranaskan kasih sayang. Ya. Tidak ada seperti ini kecuali dalam Islam. Jadi membunuh itu hanya dikarenakan daruri, dikarenakan darurat. Kalau enggak, maka tidak akan ada yang dibunuh, walaupun orang kafir sekalipun. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man falaysa minna." Barang siapa yang merampok, maka tidak termasuk golongan kami. Hadis pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Kemudian larangan untuk mencuri harta ghanimah, harta rampasan. Karena harta rampasan yang didapati oleh pasukan kaum muslimin itu tidak boleh diambil masing-masing tetapi dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian uh, pemimpinlah yang membagi-bagi uh, harta tersebut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, La yahullu mu'min. Seorang mukmin tidak akan berkhianat. Artinya mencuri mencuri harta rampasan. Kemudian, para ikhwah, <clears throat> an nahiu an ayyagdiral muslim biman bimani tamanahu fayaqtuluhu. Larangan mengkhianati seorang seorang muslim Larangan seorang muslim untuk bersikap bertindak uh, khianat terhadap orang yang telah diamanahi ya, di, diamanahi untuk dia lindungi kemudian dia bunuh. Misalnya ya misalnya ada seorang uh, orang kafir misalnya ya. Dia mengamanahi tolonglah ini lindungi teman saya ini misalnya ya, tolong dilindungi e, jangan sampai dia dibunuh oleh orang lain. Oh ya, katanya. Kemudian dia sendiri membunuh orang tersebut, maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis larangan tersebut diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kemudian an-nahyu 'anil naqdi lil ahdi larangan untuk melanggar janji. Wa anil masasi bil, bil muahidin dan larangan untuk menjamah orang-orang kafir yang berada di dalam uh, perlindungan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yaruh rahiatan rahiatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka si pembunuhnya tidak akan pernah mencium bau surga. Fa inna rihaha yujad mim masirati arba'ina sana. Sementara bau wangi surga tersebut tercium sejauh 40 sejauh 40 tahun perjalanan. Ya, sejauh 40 tahun perjalanan. Ya seperti orang-orang kafir yang ada di Indonesia. Orang-orang kafir yang ada di Indonesia dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah kita adalah seorang muslim. Pemerintah kita pemerintah muslim. Dan mereka melindungi orang-orang kafir yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Haram hukumnya bagi kaum muslimin membunuhi mereka. Karena orang kafir ini orang kafir yang termasuk muahad, yang ada perjanjiannya. Di bawah perlindungan atau zimmi. Yang ada yang dilindungi oleh kaum muslimin ataupun muahad yang ada perjanjiannya dengan kaum muslimin. Orang-orang Cina misalnya, orang Kristen misalnya. Ya, ini juga dilarang untuk dibunuh Nah, coba anda perhatikan. Jika ada satu kelompok dengan mengatasnamakan jihad, kemudian menjarah satu toko, merampok bank misalnya, dengan alasan bank ini banknya orang kafir. Bahkan sampai membunuh dengan alasan orang ini orang kafir. Padahal mereka termasuk orang yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah adalah seorang muslim, maka orang ini ya, kalau dia terbunuh Kalaupun tidak terbunuh atau tidak terbunuh, maka orang ini tidak akan pernah mencium bau surga. Makanya tidak ada, ya, tidak ada istilah merampok dengan alasan jihad, sebagaimana yang terjadi pada masa-masa yang lalu. Merampok toko emas, kemudian dibuat untuk mengebom, mengebom apa? Hotel Marriott misalnya. Ya, ini bukan jihad para ikhwatiddin azza wa iyyakum. Ini merupakan pemikiran-pemikiran khawarij. Mengapa? Karena pemimpin yang mereka anggap itu bukan muslim. Pemimpin yang ada itu mereka anggap tidak muslim. Kalau tidak muslim berarti kafir. Seorang kafir yang dilindungi oleh orang kafir tidak berlaku. Hukumnya tidak berlaku. Berarti apa? Boleh juga untuk dibunuh. Demikian menurut mereka. Makanya sangat pantas sekali kalau mereka-mereka disebut para teroris. Plus khawarij, yaitu orang-orang yang berpemikiran khawarij. Jadi tidak sembarangan, ya. Tidak sembarangan antum ah ini ada orang Cina. Wah, ini orang kafir. Bisa jadikan budak ini. Kan begitu, orang kafir. Diculik malam, jadikan budak, orang kafir. Karena kita sedang perang dengan orang dengan orang dengan orang-orang kafir misalnya. Ya. Atau antum melintas di sebuah toko. Wah, ini punya orang kafir. Ya, di malam hari di di dipretelin tokonya, diambil, dijarah. Kenapa? Alasannya orang kafir. Halal darahnya, halal hartanya. <laughs> ya. Ini haram hukumnya, nggak dibolehkan. Demikian juga kafir muahad yang ada perjanjian dengan kaum muslimin misalnya. Misalnya si A tinggal di di Indonesia seorang muslim. Dia punya teman ya rekan bisnis atau apa seorang kafir di Eropa sana. Kemudian dia di, dia datang ke Indonesia di bawah perlindungan seorang muslim ini. Maka tidak ada seorang muslim pun yang boleh membunuh orang ini. Tidak ada seorang muslim pun yang boleh membunuh orang ini. Oh bagaimana Pak Ustaz kalau seandainya mereka berbuat maksiat di sini itu bukan urusan antum. Itu bukan urusan antum. Antum mengurusinya ya berdakwah Adapun dengan cara membunuhnya itu bukan urusan antum. Kemasian yang terjadi, ya, kemasian yang yang terjadi di Indonesia ini itu adalah tanggung jawab pemimpin. Adapun bawahan rakyat hanya sampai pada derajat memberi nasihat, memberi dakwah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran dia tukar dengan kuasaannya. Dengan tangannya, fa'ilam yang satu fa bilisani. Kalau tidak sanggup ya dengan lidahnya, dengan lisannya, dengan dakwah. Fa'ilamnya yastati' Habib kalbi. Kalau enggak juga ya dengan hatinya. Walaisa wara'a kami sekolah habatin minal iman. Kurang dari itu, selain daripada itu maka berarti orang ini tidak punya iman. Walaupun hanya sebesar biji sawi. Jadi demikian para ikhwatuddin, azinallahu wa iyyakum. Jadi, ya. Jadi orang-orang kafir yang ada di Indonesia haram hukumnya untuk dibunuh. Barang saya membunuhnya, maka orang tersebut tidak berhak mencium bau surga. Padahal bau surga itu sudah tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Ya, jadi jangan ada alasan-alasan jihad. Ya terkadang karena kaum muslimin ini banyak orang-orang yang tidak mengerti dengan syariat, mudah diprovokatori, mudah mudah diprovokasi sehingga uh, mereka semangat mereka berkobar-kobar dan kemudian dibuatlah pamflet jihad mereka menganggap wah ini kalau merampok ini dia melihat merampok bank misalnya, dia lihat di bank itu wah di sana kalau saya mati di sana ada surga. Dalam bank ada surga. Dia melihat kalau membunuh ini, kalau dia terbunuh dia anggap wah dia masuk masuk surga. Padahal orang yang masuk surga ya, orang yang masuk surga adalah mereka yang berada di atas syariat Allah. Jihad makanya jihad tidak tidak dinilai dia sebagai jihad jika memang jihadnya adalah jihad syar'i, bukan hanya sekedar nama jihad. Semua orang bisa mengatakan jihad. Semua orang mengaku mereka punya hubungan dengan Laila, tapi Laila sendiri tidak pernah tahu dengan orang tersebut. Semua mengaku, "Wah, aku ada cinta dengan Laila." Laila sendiri nggak pernah kenal dengan dia. Semua orang mengaku ini jihad, tapi jihad itu sendiri tidak pernah tahu tentang orang ini. Tidak ada hubungan antara dia dengan jihad sama sekali. Jadi demikian para ikhwatiddin, Azinallahu wa iyyakum. Perhatikan. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Wal ahdu alladhi kana bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada syubhat. Perhatikan, mungkin antum pernah mendengar syubhatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat perjanjian dengan orang musyrik untuk tidak bertempur, tidak memerangi. Tetapi ada seorang sahabat seorang sahabat uh, pernah me, yaitu Abu Abu Basir, radhiyallahu anhu pernah menyerang rombongan kafilah orang Quraisy. Dan Rasulullah SAW tidak memberinya komentar apa-apa. Padahal tadi Rasulullah memberi apa namanya memberi ikatan janji. Tapi Abu Basir yang merampok mereka. Inilah dalil yang dipakai oleh gerakan-gerakan teroris ini. Kalaupun mereka punya perjanjian, apa ya perjanjian dengan pemerintah. Kita nggak ada janjinya. Makanya ya halal. <laughs> Makanya dia ya halal. Janji mereka dengan SBY penuh kita. Kita kayak jam enggak. Kan begitu. Makanya kita boleh bertindak semena-mena. Nah, begitu. Dalilnya apa itu Abu Abu Basir? Merampok kafilahnya orang Quraisy. Padahal Rasulullah punya perjanjian damai dengan orang Quraisy. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjawab, perjanjian antara beliau dengan orang-orang musyrik, ya. Perjanjian antara beliau dengan orang orang musyrik tidak termasuk di dalamnya Abu Bashir. Wa ashabuhu dan sahabat-sahabat Abu Bashir. Wa ala hadza fa idza kana baina ba'dul muluk al-muslimin wa ba'du ahli zimmati minan nasara wa ghairum ahdun oleh karena itu, apabila sebagian e, eh, pemerintah ataupun kerajaan kaum muslimin punya perjanjian dengan suatu negara yang kafir, maka fajaza lil mulki lil malikil akhar minal mulukil muslimin ayyaghzuahum. Maka raja yang ini boleh boleh bertempur ataupun memerangi orang kafir ini, negara kafir ini. Kemudian wayaghnim amwalahum dan mengambil harta mereka. Idza lam yakun baina wa bainu ahda. Apabila yang raja ini tidak ada perjanjian dengan dengan orang kafir ini, dengan negara kafir ini. Kama afta bihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah. Sekarang ya. Tadi disebutkan bahwasanya kalau ada satu kerajaan, satu negara muslim punya janji perjanjian damai dengan negara kafir, maka mereka ini tidak boleh saling menyerang. Kalau ada negara muslim yang lainnya, raja muslim yang lainnya, maka dia ini boleh menyerang orang negara kafir ini selama mereka ini tidak punya ikatan perjanjian. Nah, sekarang bagaimana kalau ini dijadikan dalil untuk membunuhi orang-orang kafir yang ada di Indonesia? Dengan alasan sebagaimana yang saya katakan tadi, mereka tidak punya perjanjian. Bagaimana? Para ikhwah, apabila satu negara membuat perjanjian damai dengan negara lain, itu artinya apa? Artinya terkait dengan semua semua masyarakat. Berarti sudah ikut berjanji, mereka nggak boleh untuk melanggar perjanjian negara tersebut. Makanya bagi yang mengatakan jihad membunuh orang-orang kafir di Indonesia, kalau mereka mau, ya, berdalilkan dengan dalil ini, maka lepas dulu warga negara Indonesia -nya. Dia pergi ke apa namanya ke ke, ke laut India sana. Nah, silakan dia mau bunuh, bunuh di sana. Bunuh ikan lah kalau bisa di sana. Ya. Tapi selama di Indonesia dan orang-orang kafir ini mendapat perlindungan dari pemerintah, maka masyarakatnya juga ikut memegang perjanjian tersebut. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin, azallahu ayyakum mengenai perkara-perkara yang dilarang yang dilarang dalam jihad fi sabilillah. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin, azallahu ayyakum. Jadi berjihad bukan hanya bukan tujuannya untuk membunuh sebenarnya. Bukan itu tujuannya. Membunuh merupakan satu tindakan yang darurat. Ya, membunuh merupakan satu tindakan yang darurat. Membunuh orang kafir bukan berarti jihad. Membunuh orang kafir itu tidak identik dengan jihad, tidak mesti. Contohnya, sebagaimana dalam surah Al-Qasas, kisah Nabi Musa. Fadakhalal Madinah ketika itu Nabi Musa masuk ke dalam ke, ke dalam kota. Fawajada fiha rajulani yaqatatilan. Dia mendapatkan dua orang sedang saling bertengkar, pukul-pukulan. Eh, hada min syiatihi wa hada min aduwi. Yang satu dari Bani Israel dan yang satu dari Bani Kipti yaitu kaumnya Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhina min aduwi. Yang Bani Israel ini minta tolong kepada Nabi Musa supaya membantunya untuk melawan Orang yang Bani Kipti tadi, kaumnya Firaun. Fawakazahu Musa. Musa pun memukulnya. Faqadha alaih, dia pun meninggal. Kali pukul. Blok, eh meninggal. Perhatikan ya. Nabi Musa membunuh orang kafir. Kaum Firaun pada saat itu kafir. Yang muslim adalah Bani Israel. Bagaimana kita ketahui bagaimana permusuhan antara Bani Israel dengan kaum Fir'aun. Karena orang-orang Fir'aun telah menjadikan Bani Israel sebagai budak. Tapi apa kata Nabi Musa setelah dia membunuh orang ini? Qala hadza min amali syaitan. Wah, sesungguhnya membunuh orang ini adalah perbuatan setan. Padahal dibunuh apa? Orang kafir yang ada permusuhan antaranya dan dengan Bani Israel. Hada min amali syaitan. Ini merupakan perbuatan setan innahu aduun mudillum mubin sungguh setan merupakan uh, musuh yang menyesatkan musuh yang nyata dan sangat menyesatkan apa kata Musa ya Allah ampunilah dosaku ya uh, Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah sungguh aku telah menzolimi diriku kenapa dia menzolimi karena membunuh Ya, karena dia membunuh orang kafir tadi. Di bawah pemerintahan siapa? Firaun. Perhatikan, pemerintah-pemerintah Firaun yang dibunuh adalah orang kafir, yang membunuh adalah bakal nabi. Dan termasuk kaum muslimin yang pada saat itu dari kelompok Bani Israel. Ketika orang kafir ini dibunuh, apa kata Nabi Musa? Sungguh ini perbuatan setan. Kemudian dia katakan, Allah Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, ampunlah dosaku. Faghfara lahu, innahu ghafurur rahim. Dan Allah mengampuni dosanya karena dia Maha pengasih lagi Maha penyayang. Coba perhatikan. Pertama, membunuh orang kafir ya, membunuh orang kafir seperti ini disebutkan sebagai kezaliman oleh Nabi Musa. Karena katanya Allahumma ini dalam tu nafsi ya Allah, aku telah menzolimi diriku sendiri. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Dan yang dibunuh adalah orang kafir. Di bawah pemerintahan kafir. Dan ada permusuhan yang nyata antara kaum muslimin yang pada saat itu Bani Israel dengan kaum kafir, yaitu kaumnya Fir'aun. Namun dengan demikian para Nabi Musa mengatakan, Ya Allah, aku telah menzolimi diriku. Dan ampunlah dosaku. Nabi Musa menganggap ini suatu dosa. <clears throat> Lantas apa dari orang-orang yang membunuhi orang-orang kafir yang ada di Indonesia? Apakah pemerintahan Fir'aun pada saat itu lebih baik dibandingkan pemerintahan sekarang? Sehingga kalau orang kafir yang dibunuh sekarang ini dianggap jihad, Sementara Nabi Musa mengatakan itu satu kezaliman. Mana lagi dalil mereka? Fama ada adalah haqqi illa dolal. Oleh karena tidak ada lagi setelah ke, ke, kebenaran itu kecuali kesesatan. Jadi demikian para azza wa iyyakum. Namun demikian banyak masih banyak saja kaum muslimin yang masih bersikap-sikap keras seperti itu, yang masih mempertahankan pemikiran-pemikiran khawarisnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita dari pemikiran-pemikiran khawarij yang dapat yang banyak merusak dakwah dan banyak merusak nama baik kaum muslimin. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafur rahim.